Bismillah. <clears throat> Berikutnya Kaifa tudbatu asinu fi ashratin. Bagaimana huruf shin pada kata ashra itu diberikan harokat. Apakah dengan asyara tun atau dibaca dengan tun? Apakah dengan fathah ataukah dengan sukun? Tudbatu asyinu min kalimatin asyratin min kalimati asyratin diharokati huruf shin dari kata asyratun fil a'dadi al murakkabah pada adat-adat murakkab ya bilangan-bilangan murakab mislu tamyiziha itu seperti dengan tamyiznya jadi untuk menentukan harokat dari shin itu maka itu dilihat tamyiznya idza kana tamyizu mudhakkaran apabila tamiznya itu adalah isim muzakkar tuftahu asyinu maka shinnya diharokati dengan harokat fathah seperti sab'ata asyara taliban situ bacanya sab'ata asyara asyara shin dengan harokat fathah kenapa karena taliban adalah isim muzakkar Tamiznya muzakkar maka shin berharokat dengan harokat fathah. Wa idza kana tamyizu muannasan tusakkanu. Dan apabila tamyiznya itu muannas, maka disukunkanlah harokat dari shin tersebut. Seperti sab'a ashrota tolibatan. Tolibatan adalah tamiz yang muannas, maka ashrota harokatnya juga dengan harokat sukun. Jadi untuk menentukan bagaimana harokat shin adalah melihat bagaimana jenis tamiznya. Kalau tamiznya muzakkar, shinnya di fathah. Kalau tamiznya muannas, shinnya diharokati dengan sukun. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Fashinu fi asyara taharrakat bil fathih. Maka huruf shin pada kata asyara itu berharokat dengan harokat fathah. Lianna tamyiza kaukaban muzakkarun. Karena tamyiz dari kaukaban itu adalah tamyiz yang muzakkar. Dan seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fajarat minus nata asyrata ainan." Ya, maka terpencarlah darinya tadi 12 mata air. Di situ isnata asyrata ainan. Ya, asyrata fasyinu fi asyrata ja'at sakinatan. Dia datang dalam keadaan sukun. Lianna tamyiz ainan dikarenakan tamyiz ain ainan itu adalah muannas. Karena ainan itu dalam bahasa Arab dihukumi sebagai muannas, maka shinnya berharokat dengan harokat sukun. Isnata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-alifu wa huzifa an-nunu bil idhafah. Isnata di situ nanti sebagai fa'il. Ya. Yang dia itu dibaca rofa. Wa alamatu raf'i al-alifu dan tanda rofanya itu menggunakan alif. Wa huzifa an-nunu bil idhafah. Nunnya dibuang isnatani aslinya. Itu dibuang karena idhafah. Dia sandar kepada asyarah asyrata mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Ya, dan tanda jarnya itu dengan fathah. Ainan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Adapun ainan nanti di situ adalah tamyiz dan tanda nasabnya itu dengan menggunakan fathah. Kemudian berikutnya adalah al-fazul uqud lafat lafat uqud wahia ishruna salasuna arbauna khamsuna situna sab'una samanuna tis'una ini termasuk dari lafat-lafat uqud ya 20 30 40 50 sampai ke 90 ini termasuk dari lafat uqud kata beliau di sini i'rabu alfazil uqud i'rab dari lafat uqud Alfazul uqud ta'ti lafdin wahidin. Lafat uqud itu datang dengan satu lafat. Biduni alamati ta'nisin. Tanpa menggunakan tanda mu'annas. Artinya penggunaannya nanti mau untuk lafat muzakkar atau lafat muannas ya tetap dengan lafat itu saja. Ya. Isruna. Ya, salasuna bukan salah salasatuna salah sunnah 30, tapi untuk muzakar di, di situ, untuk muannas juga di situ. Bukan salah sunnah itu untuk muzakar, kalau muannasnya nanti dikasih tak salah satu tidak. Tetap salah sunnah. Makanya dikatakan di sini lafat ukut semuanya itu datang dengan satu lafat biduni alamati taknisin. tanpa menggunakan tanda yang menunjukkan dia muannas sawaun akanat at-tamyizu muzakkaron Sama saja hukumnya baik tamiznya itu nanti muzakkar atau tamiznya muannas. Wa hadzal alfazu talhaqu jam'al muzakkar salim fi i'rabiha. Dan lafat-lafat ini itu mengambil hukum jamak muzakkar salim dari sisi i'rabnya. Ya. Lafat-lafat ini yaitu isruna, salasuna, arbauna, khomsuna, situna sampai tis'una ini mengambil hukum jamak muzakkar salim dari sisi i'rab. Makanya dia dinamakan nanti mulhaq bijam'il muzakkar salim, bukan jamak muzakkar salim, tapi hanya mulhak kepada jamak muzakkar salim. faham Dia mulhak kepada jamak muzakkar salim. Tapi bukan mengambil i'rab dari jamak muzakkar, bukan jamak muzakkar salim karena jamak muzakkar salim itu syaratnya adalah dibentuk dari alam yang muzakkar atau sifat yang muzakkar. Sedangkan salasuna, isruna, arbauna bukan alam, bukan sifat. Tapi kok i'rabnya bisa seperti itu? Namanya mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Faturfa'u wa alamatu raf'iha al-wawu, maka dia dirofakkan dan tanda rofaknya itu menggunakan wawu. Watun sobu wala matunas biha al ya'u dan dia dinasobkan dan tanda nasobnya itu menggunakan ya. Watujarru wa alamatu jarriha al ya'u dan dia dijerkan dan tanda jernya itu menggunakan ya. Contoh najaha isruna taliban. Telah berhasil 20 orang pelajar laki-laki. Ya, telah berhasil 20 orang pelajar laki-laki. Ishruna fa'ilun marfu'un wa alamat raf'i al-waw li'annahu mulhaqun bi ilmu muzakkar salim. Nanti tanda rofaknya menggunakan wau, tanda nasabnya dan tanda jernya nanti menggunakan ya. Sama seperti jamak muzakkar salim. Atau seperti contoh, zurtu ishrina taliban. Saya mengunjungi 20 orang pelajar laki-laki. Ishrina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu bihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil muzakkar salim. Wa mislu tu ala isyrina taliban. Ini juga sama isyrina ismun majrurun bi ala isim yang majrur karena kemasukan ala wa alamatu jarhi al ya'u dan tanda jarnya itu menggunakan ya li'annahu mulhaqun bil jam'il mudzakkari salim. Karena dia itu mulhaq bil jam'il mudzakkari salim. Jadi kalau kita buat ringkas ya bahwasanya lafat ukut lafat ukut itu mulainya dari 20 berhentinya di 90 kalau 10 itu bukan lafat ukut. Ya, yang masuk lafat ukut itu dari 20 sampai ke 90. Nah, lafat ukut ini hanya datang dengan satu lafat. Fum? Hanya datang dengan satu satu lafat. Artinya tamisnya laki-laki atau kata tamisnya perempuan, lafatnya tetap satu. Ya. sunnah taliban atau salasuna talibatan. Tetap satu. Kemudian ringkasnya lagi lafat ukut ini mengambil hukum dari jama' muzakkar salim dari sisi i'rab. Artinya dirofakkan dengan wau, dinasobkan dengan dijirkan dengan menggunakan ya. Tapi tidak dijamakan jama' muzakkar salim namanya adalah mulhak bil jam'il muzakkar salim. Karena kalau dijadikan jamak muzakkar salim, i'rabnya syaratnya tidak terpenuhi. Yang berikutnya tamizu alfazil uqud. Tamiz dari lafaz uqud. Bagaimana tamiz dari lafaz uqud itu sendiri? At-tamyizu fi alfadil uqudi yakunu mufradan mansuban kamal kal amsilati al-mutaqaddimati. Tamis dari lafat uqud itu selalu berbentuk isim mufrad yang dibaca nasab. Mufrad mansub. Ya. Mufrad mansub. Kal amsilati al-mutaqaddimah seperti contoh yang telah berlalu. Daripada contoh yang telah berlalu semuanya menunjukkan bahwasanya Tamisnya itu harus berbentuk isim mufrad, kemudian harokatnya harus dengan harokat tanda nasab. Seperti dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan waqtatana bil qadumi. Ibrahim itu berkhitan setelah umurnya 80 tahun. Ini syariat dahulu, tidak bisa disamakan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelasnya syariat khitan itu juga sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Sanatan tamyizun mansubun walamatun nasbihi al-fathatu. Sanatan di sini adalah tamiz yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Isi mufrad. Kemudian berikutnya Robian al-a'dadu al-ma'tufah. Al-ma'tufah. Bilangan-bilangan al-ma'tuf. Mufrad sudah. Murakab sudah. Al-fadul uqud sudah. Sekarang bilangan yang sifatnya ma'tuf menggunakan perantara harful atfi. Hiya jam'ul a'dadi allati baina baina wahid baina wahidin wa ishrina ila tis'atin wa tis'ina. Ya. Lafat-lafat ma'tuf itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang terletak antara 21 sampai 99. Ma'ada alfazul ukudi. Selain daripada lafat ukud. Ya. Lafat ukud itu lain. Jadi 21 sampai ke 99 itu namanya bilangan maktufah. Ya. Dari 21 sampai 99 kan nanti kita akan melewati bilangan ukut ya. Yaitu 30, 40, 50 sampai 90 kan. Nah, selain daripada itu nggak masuk. Lafat ukut itu, eh lafat ma'tuf itu, bilangan ma'tuf itu adalah bilangan dari angka 21 sampai 99. Lafat ukutnya dikeluarkan. Karena kalau lafat ukut namanya bilangan ukut. Mafum? Dan di situ nanti kalau bilangan ukut tidak menggunakan perantara harful adfi. Au hiya kullu ini. Atau kalau definisi lainnya, apa bilangan maktuf itu? Adalah setiap dua nomor ya. Ya, dua angka rokom yaitu nomornya, setiap dua nomor bainahuma harful atfi. Yang ada di antara keduanya itu ada huruf atof. Jadi ada dua angka yang antara dua angka ini diperantarai dengan huruf atof. Madunal mi'ata kecuali bilangan seratus. Seratus di sini nggak masuk pada pembahasan kita. Jadi definisi antara definisi bilangan maktuf itu ada dua. Definisi yang pertama adalah angka dari angka 21 sampai 99 itu angka maktuf. Paham? Kecuali angka al-fadul ukud. Definisi yang kedua yaitu setiap dua nomor, dua angka yang antara angka pertama dan angka kedua itu diperantarai dengan satu huruf atau waw. Ya, diperantarai dengan huruf atof waw. Huruf atofnya pun harus waw, tidak bisa yang lain. Wahia mislu wahidatun wa ishruna, isnani wa ishruna, salasatun wa ishruna, arba'atun wa ishruna, khamsatun wa ishruna, sittatun wa ishruna, sabatun wa ishruna, sampai tis'atun wa ishruna. Ini namanya bilangan ma'tufah dan seperti wahidun wasalasuna isnani wasalasuna salasatun wasalasuna arbaatun wasalasuna khamsatun wasalasuna sampai tis'atun wasalasuna wa hakaza al khamsaniya al khamsiniya wasittiniya wasab'iniya wasamaniya wa tis'iniya begitu juga bilangan 50-an 60-an, 70-an, 80-an, dan 90. Jelas? Ini lafat maktuf. Bilangan dari angka 21 sampai 99 kecuali bilangan ukut nggak masuk di situ. Atau dua bilangan yang dipisah diperantarai dengan huruf atof waw. Ya, diperantarai dengan huruf atof al waw. Maka itulah namanya al-a'dadu al-ma'tufah. Berikutnya tamizul a'da di al-ma'tufa. tamiz dari bilangan ma'tuf. Ya. Mufradun mansubun. mufradun mansubun. Dia itu nanti berbentuk isim mufrad kemudian dibaca nasab. Seperti najaha wahidun wa isruna taliban. Taliban tamyizun mansubun. Atau seperti ra'aitu wahidatan wa isrina talibatan ya isrina talibatan tamyizun mansubun najaha salah satu wa isruna taliban ya najaha salah satu wa isruna taliban taliban tamizun mansubun kemudian salah satu wa isrina talibatan dan seterusnya tadi seperti limisul khamsatan wa isrina taliban taliban tamizun mansubun semuanya sama ya dibaca mufrad mansub. Itu kalau ditanyakan tamiznya. Kemudian berikutnya at-tazkir wa ta'nisu fil di al matufa Memuzakkarkan dan memuannaskan bilangan ma'tuf. Ini pembahasan tentang kapan bilangan ma'tuf itu dimuzakkarkan dan kapan bilangan ma'tuf itu dimuannaskan. Kita lihat contoh pembahasan yang pertama al-adadani. Wahidun wa isruna wasna wasna wasnani wa isruna. Ya. Bilangan 21 dan 22 Yutobiku yutobiku atamiza atamiza tamyiza fit tazkiri wa ta'nisi bilangan yang pertama itu selalu mencocoki tamiznya dari sisi muzakkar dan muannas. Kalau bilangan yang pertama ya, untuk bilangan 21 sampai 22, angka satunya sampai angka, duanya itu mencocoki tamiznya dari sisi muzakkar dan dari sisi muannas. Seperti contoh najaha wahidun wa isruna taliban Fasadru wahidun yutabiku at-tamyiza taliban. Fitazkiri fakilahuma muzakkarun. Najaha wahidun wa ishruna taliban. Maka asodernya yaitu wahidun. Itu yutabiku at-tamyiz. Itu selalu mencocoki tamyiznya yaitu taliban fitazkir dari sisi muzakarnya. Fakilahuma muzakkarun. Keduanya di situ adalah muzakkar. Wahidun muzakkar, taliban juga muzakkar. Dan seperti najahat wahidatun wa isruna talibatan. Fasadru wahidatun yutabiku at-tamyiza talibatan fit ta'nis. Fakilahuma mu'annasun. Keduanya mu'annas. Kalau bilangan 21 sampai 22. Bilangan yang pertamanya. Satu atau duanya nanti itu. Selalu mencocoki tamyiznya dari sisi jenis. Tamyiznya muzakar, dia muzakar. Tamyiznya mu'annas, dia pun ikut mu'annas. Wa mislu najahat ihda ish wa ishruna talibatan fasadru ihda yutabiku atamiza talibatan. Fit ta'nis fakilahuma muannasun wa lafdul aqdi ishruna sighatuhu wahidatun la tataghayyaru. sawa'un akana asadru muzakkaron am muannasan. Adapun lafat ukutnya yaitu ishrunanya, lafat yang keduanya berarti untuk bilangan 21 dan bilangan 22 itu dia nanti datang dengan sigotun sigotuhu wahidatun bentuknya itu hanya satu la tataghayyaru tidak akan berubah mau as nanti muzakkar atau as muannas dia tetap datang dengan satu lafaz makanya dari tadi dibaca wahidatun wa isruna tetap isruna wahidun wa isruna tetap isruna Ihda wa isruna, tetap isruna. Tapi ini untuk bilangan 21 dan 22. Kita belum bahas 23 sampai setelah selanjutnya. Contoh, najaha isnani wa isruna taliban. Fasadru isnani yutabiku atamis taliban fitazgiri. Fakilahuma muzakkarun. Kedua-duanya muzakkar ya. Isnani muzakkar, taliban muzakkar. Kemudian najat isnatani wa isruna talibatan. Fasadru isnatani yutabiku at tamiza talibatan fit ta'nis. Fakilahuma mu'annasun. Keduanya mu'annas. Jelas ini ya. Ini memang sengaja Anda baca sedikit cepat karena poinnya tidak ada yang lebih pembahasannya seperti itu saja dan kalau dipahami pun insya Allah lebih mudah jadi ringkasnya bilangan 21 sama 22 bagian yang pertamanya wahidun atau isnaninya itu mencocoki tamisnya kalau tamisnya muzakar dia muzakar adapun bilangan keduanya yaitu isrunahnya itu tetap dengan satu satu lafad ya Tetap isruna bacanya. Mau tamiznya muzakkar, tamiznya muannas, dia tetap satu. Atau mau asodernya muzakkar atau asodernya muannas, dia tetap dibaca isruna. Kemudian ba al aadadu salah satu wa isruna ilatis atun wa isruna. Bilangan 23 sampai 29. Asodru yukhalifu at tamyiz fi wa ta'nis. Maka asodernya, bilangan yang pertama berarti salah satu atau satunya itu, itu selalu menyisihi tamyiznya dari sisi muzakkar dan sisi muannasnya. idza kana asodru muzakkaron, apabila asodernya muzakkar, kana tamyizu muannasan, maka tamyiznya juga muannas. Ya, sodernya muzakkar, tamyiznya muannas. sodernya muannas, tamyiznya muzakkar. Wal aksu sahihun dan keterbalikannya itu juga seperti itu, benar maksudnya. Keterbalikannya seperti itu, maksudnya nanti kalau e, tamiznya muzakkar berarti asodernya muannas. Kalau tamiznya muannas, asodernya muzakkar. Seperti najah salah satu wa ishruna taliban. Taliban muzakkar. Salah satu muannas. Fasadru salah satu muannasun wahwa yukhalifu atamyiza. Dia menyelisih tamyiznya. Taliban wahwa muzakkarun. Taliban di situ adalah isi muzakkar. Wa mislu najahat salasun wa ishruna talibatan. Ya, salasun wa ishruna talibatan. salah salasun muzakkar, talibatan muannas. Fasadru salasun muzakkarun wahwa yukhalifu atamyiza talibatan wahwa muannasun. Kemudian contoh, ra'aitu salasatan wa ishrina taliban. Fasadru salasatan muannasun wa huwa yukhalifu taliban wa huwa muzakkarun. Dan seperti ra'aitu salasan wa ishrina talibatan fasadru salasan muzakkarun wa huwa yukhalifu tamyiza talibatan wa huwa muannasun. Kemudian contoh, salamtu ala salasatin wa ishrina taliban. Fasadru salasatun muannasun wa huwa yukhalifu tamyiz taliban wa huwa muzakkarun. Begitu juga contoh yang terakhir itu. Ini mudah sekali ya. Tidak perlu banyak mikir ini sudah paham insyaallah. Difahami ini kan? Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.